بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه ينوي الإنسان بقوله رضي الله عنه وعفى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين العفو عمن أساء إليه والدعاء له ما عاش ولو ألف عام حتى يثيبه الله على النية الصالحة كما أثاب صاحب كثبان الرمل حين نوى لو كانت هذا الرمل من طعام لتصدقت به وكان ذلك في وقت مجاعة وكان الرجل من بني إسرائيل فلما علم الله صدق نيته أوحى إلى نبي ذلك الزمان أن كل فلان قد قبل الله صدقتك القصة وهي مشهورة لأن أعمار الأمة المحمدية قصيرة وكم با يفعلون في مدتها وإنما تتضاعف الأعمال بالنيات الصالحة ولذلك وقعت النية الصالحة ثمرتها الخلود في الجنة الذي لا يعبر عنه بمقال Yanwil insan bigaulih hendaknya manusia itu niat kalau mengucapkan radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa afa'anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Eh? Biasanya kalau orang baca di hadramut itu pasti gitu. Radhiyallahu ankum gitu. Atau radhiyallahu an Qala Habibullah Haddad radhiyallahu an wa afa'anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Semoga Allah meridhoi dia, ini muallifnya kitab dan memaafkan dari kami dan kamu semuanya dan jauh daripada seluruh kaum muslimin. Yang niatkan untuk memaafkan al-afwa amman asa'a ilaih. Niatlah ha, daripada memaafkan orang yang berbuat jelek kepada dia. Wa du'a lahu dan mendoakan orang yang berbuat jelek kepada dia. Ma'as semenjak dia tadi itu hidup walau alaf am walaupun seribu tahun. Wisniatono siapa yang sudah berbuat jelek dan yang akan berbuat jelek tak maafkan semuanya. Wa Wa'ankum anna wa ankum wa jami'il muslimin. Hatta sehingga yuthibahullah ala niyati salihah Allah mengganjar kepada dia atas dasar niat yang baik tadi itu. Kama athaba sebagaimana Allah memberikan ganjaran sahiba kuthbanil ard orang yang uh, ini kuthban kasib itu tumpukan daripada arramal pasir tumpukan pasir ini ceritanya ada orang waktu kelaparan di Bani Israel tidak punya duit dia merenungkan, lihat padang pasir, tumpukan pasir merenungkan, ya Allah, kalau ini jadikan dom bagi anak, tak bagi-bagi, no, sudah gratis. Begitu banyak orang yang memerlukan makanan saat ini. Saking udah duit. Aku duit tak kena kabe. Gitu. Sayang aku belum tidak punya. Kalau saya punya, saya bagi-bagi ini semuanya. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi di zaman itu, kasih tahu si fulan. Allah Maha tahu hatinya dan dia mendapatkan pahala seperti sedekah sebanyak gandum setumpukan padang pasir tadi itu. Sebanyak tumpukan pasir ha, yang ada di padang pasir itu. Coba lihat ya. Nah, kama kisatu kutbanil ramal tadi. Hina nawa ketika orang itu niat laukanat hadhihi ramal min ta'am kalau seandainya ini pasir makanan lata sedak bih, maka aku bersedekah dengan itu to'am. Wakan kana dzalika fi waktu maja'ah dan ada terjadi niat itu waktu kelaparan. Wakan rojul rajul min Bani orang itu daripada Bani Israel. Falama alim Allah sidqa ketika Allah mengetahui kejujuran, kebenaran daripada niatnya itu orang, auha ila nabi dari zaman Allah mewahyukan ke nabi pada zaman itu. An kulli fulan Katakan kepada si fulan, ya Nabi, gadgabillah sadaqatak, Allah sudah menerima sedekahnya kamu. Hah? Apa sedekahnya? Ya niatmu itu. Karena nanti kalau yang melarat-melarat niat tuh kan ketok masjid api tak ingin bangun masjid di Kisingake. Kalau anak punya duit, saya akan bangun masjid ini. Ah, gadgabillah binayatan masjidik. Berarti Allah sudah mendapatkan eh, menerima pahala bangun masjid kamu. Kelihatan apa? Begitu. Cuma niatnya harus sodigo. Gimana sodigo? Kalau benar-benar ada rezeki saat itu, langsung dia bangun. Langsung dia laksanakan yang diniati. Nah kalau hanya sekedar omong kosong tok, anak, Bakal anak begini, bakal anak begini. Lah enggak. Iya, ndak. Lah itu Allah Maha tahu sih dengan niat tadi itu sama tidak. Hah? Al-Qisah wahia masyura, ini kisah sangat dikenal. Niatkan sampai kalau perlu seribu tahun untuk memaafkan orang bersalah kepada kamu. Lianna a'marul ummal Muhammadiyah Gosiro Kenapa? Kok niatnya seribu tahun? Karena memang umat Muhammad ini umurnya pendek-pendek. wakam bayaf bayaf'alun fi mudatiha? Kapan kira-kira umat Muhammad ini bisa melakukan di dalam waktu sepanjang itu. Ya enggak mungkin niat toh jangan satu tahun, seratus tahun, ribuan tahun. Wa innama afal amal hanya saja berlipat ganda itu pa pahala bin niat salihah karena sebab niat yang baik. Walidalik karena itu waqa'atin niyyah salihah wa al-khuludul jannah karena itu terjadinya niat yang baik tadi itu akan bisa mengakibatkan manusia itu selama-lamanya tinggal ada di surga allati la yu'abbar anhu bimakal yang tidak bisa diceritakan dengan ucapan. Jadi kalau niat itu jangan niat ya yang rendah gitu loh. Niato yang gede supaya dapat pahala gede. Kalau kamu tadi itu huh, ah, uh, eh, mancingnya tadi itu dengan teri dapatnya ikan kali. Tapi kalau kamu itu mancingnya dengan kerbau dapatnya ikan paus nanti. Eh, kamu juga demikian kalau kepingin dapat pahala yang besar harus punya niat yang besar. Harus punya niat yang besar. Saya kepingin ngajar seluruh kaum muslimin ini untuk supaya mendapat eh, mengerti ilmu agama. Oh, ngajar kon masih murid loro niatono sing akeh. Niatono yang besar. Oh, ada murtika tambah giat, tambah giat. Nah, sehingga kamu tadi itu benar-benar akan mendapatkan pahala yang segitu besar. Nah, demikian juga kalau kamu tadi itu berdoa, ya Allah maafkan dosa kaum muslimin. Niatono, semua yang bersalah sama anak, saya maafkan semuanya sampai hari kiamat. Hah? Saya maafkan semuanya. Dapat pahala itu semuanya kamu. Padahal belum ada yang bersalah masih. Oleh rongja mati dia misalnya. Dapat pahala terus dia. Seperti dia memaafkan semua orang yang bersalah kepada dia. tidak Tidak gampang ya orang begitu. Orang dulu itu uh, dicatat. Ada agenda hidup. Jadi jam sekian Jam 3 anak bangun, anak sholat ini, anak melakukan ini, anak baca Quran sekian, sholat berjamaah di masjid ini, ini, catat semuanya. Sampai jam 12 siang, sampai jam maghrib, sampai mau tidur lagi. Nah, sebelum tidur dibaca, saya besok anak niatkan ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini. ini. Kalau ada yang luput sudah dapat niat ya. Tapi gak niat untuk ninggalkan ya. Nah, nanti sebelum tidur dikoreksi, mana yang luput ini. Dari rencana hidup saya ini mana yang luput? Dikoreksi. Kalau ada peningkatan, Alhamdulillah. Kalau kurang, jangan sampai luput lagi ini. Tapi sudah mendapat niat gitu loh. Kalau itu kan enggak. Hidupnya hidup liar kita ini. Ya. Mending kita ngelakuin apa? Allah wa'alam wis. Hah? Hidupnya hidup liar, tidak ada program hidup kita ini. Akhir. Ada yang perlu dibahas? Enggak ada? Ayah, hadar kasidah. Ada yang mau dibahas? Siapa? Ini ini Mik mat. Zat, untuk pakaian ini Zat, misalkan yang sekarang pakai sarung ini sudah jelas adalah orang Islam. Kalau nanti kita misalkan ngajar itu pakai celana, kan umumnya celana itu dipakai oleh orang kafir Zat. Bagaimana cara menata niat kita, Zat? Uh, ente itu niati untuk menutup aurat. Jangan niati niru orang kafir gitu loh. Inti niati untuk menutup aurat. Nah, ya. kemudian ini niati berpakaian dari itu untuk mengajarkan ilmu yang manfaat. Ya, jadi banyak sekali kan itu, nggak ada masalah. Nah, jadi sebetulnya sarung itu bukan jenis pakaian Nabi. Celana itu bukan, tapi Nabi itu berpakaian gitu. Cuma pakaian yang paling disenangi sama Nabi itu gamis. Jadi bukan berarti larangan kalau tidak gamis bid'ah karena Nabi tidak pernah pakai celana. Tidak ada gitu. Ya, nggak ada gitu. nah, jadi e, istilahnya e, Nabi itu berpakaian menutup aurat yang paling bag, yang paling disenangi Nabi adalah gamis. Itu lebih tepat sebetulnya. Ya, lebih tepat kalau orang itu berbicara begitu. Jangan nanti ini Nabi tidak pernah pakai ini kok. Ya berarti dosa, tidak boleh. Lah itu itu nggak ada sumber hukumnya kalau begitu itu. Itu tambah ngeracu kalau ngomong gitu tuh. Bukan berarti ngikuti Nabi, tapi ngaco ajaran Nabi kalau model begitu tuh.